به نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا <clears throat> Melanjutkan pembacaan kitab At-Tanbihat karya Syekh Al-Allamah Soleh Al-Fauzan Hafizullah taala <clears throat> kita masuk pada fasal ahkam takhtassu bil mar'ah fi babis siyam. Itu hukum-hukum khusus seputar wanita tentang bab siam, bab puasa. Jadi seorang wanita memiliki hukum-hukum khusus terkait ini, terkait bab puasa Qala Hafizullah Ta'ala Sawmu syahri Ramadhana wajibun ala kulli muslimin wa muslimatin Wa huwa ahadu arkani islami wa banihil izam puasa bulan Ramadan adalah wajib atas seluruh kaum muslimin dan muslimah. Dan ini merupakan salah satu dari rukun Islam serta bangunan-bangunan yang agung. Ini apa? Puasa. Merupakan salah satu dari rukun Islam. Qala Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam Wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini dalil yang menunjukkan tentang wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Wa makna kutiba furiloh dan makna kutiba pada lafaz ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kutiba ay furidha kutiba maknanya adalah furidha difardukan diwajibkan Fa'idha balagatil fatatu sinna taklifi bi zuhuri ihda amaratil bulugh alaiha apabila seorang remaja dari kalangan wanita mencapai usia taklif itu usia-usia yang di situ telah dibebankan syariat dan biasanya adalah bidhuhuri ihda amaratil buluk, itu dengan e, munculnya beberapa tanda pada seorang wanita ada tanda-tanda balir baik laki-laki maupun perempuan. Kalau laki tanda yang paling kuat adalah ihtilam, mimpi basah. Untuk wanita memiliki tanda-tanda bulu yaitu balir. Wa minha al haidu dan di antara tanda tersebut adalah haid. Datang bulan menstruasi. Fa innahu yabda'u bi wujubi nam wujubu fi haqqiha. Maka ketika seorang wanita dia sudah mulai haid, maka dia diwajibkan untuk berpuasa. Wa tahilu tahidu wa Dan seorang wanita yang haid itu bisa jadi bahkan keumumannya itu dimulai pada umur 7 atau 6 9 tahun keumumannya. Wa qad tajhalu ba'dul fatayati annahu yajibu 'alaiha as-siyamu haid. Haina dzaka fala tasumu dhannan minha anha saghirah. Dan terkadang sebagian para wanita, para remaja mereka tidak mengetahui bahwasanya dia itu diwajibkan untuk berpuasa ketika telah haid. Telah haid. Dan mereka tidak puasa. Ini kebanyakan bahkan keumuman para wanita ini tidak mengetahui yang umur-umur remaja. Lornan minha anha sawiroh Mereka menyangka bahwasanya dia itu masih kecil. Masih kecil. Karena umur 9 tahun ini untuk di uh, wilayah kita ini termasuk kecil ya, 9 tahun ini. Nah, ketika mereka haid mereka ya nggak nggak sholat ya. Kok momennya seperti itu. Nggak sholat, nggak puasa. Kan masih kecil. Ya. Padahal ketika seorang wanita sudah haid maka dibebani syariat. Di antaranya adalah pu puasa. Walayak muruha ahluha bisyam dan keluarganya pun dari kalangan bapaknya, ibunya, mereka tidak memerintahkan anak tersebut untuk berpuasa. Wahala tafriyatun azim dan ini bentuk penyanyian terhadap agama. Bentuk keteledoran, ketidak ada perhatiannya terhadap agama. Dan ini merupakan apa? Tafrid azim Bitar kiruknin min arkan Islam. Ini adalah bentuk peremehan terhadap agama dengan meninggalkan satu rukun dari rukun-rukun Islam. Ketika seseorang lalai dari mengerjakan satu rukun dari rukun-rukun Islam, maka ini bentuk tafrid, peremehan terhadap agama. Wa man hasala minha dzalika wajaba 'alaiha qada'u shaumi alladhi tarakathu fi hin bidayatil haid biha. Walau madha 'ala dzalika fatratun tawilah li'annahu baqin fi dhimmatiha. Nah, ketika seorang uh, anak perempuan tersebut telah haid, maka wajib atasnya apa? puasa. Nah, ketika dia tidak berpuasa, maka wajib atasnya untuk membayar kodok membayar puasa pada hari-hari yang lainnya walaupun yang yang dia tinggalkan ini adalah bertahun-tahun lama jaraknya karena contohkan di sini ketika seorang perempuan umur 9 tahun haid umur 9 tahun haid kemudian umur 10, 11, 12, 13 baru haid lagi. Nah, karena penganggapan mereka ini masih kecil dan tidak puasa, nah, maka dari umur 9 sampai 13 tahun tadi tetap dikodok. Ya, tetap dikodok. Difahami? Kalau yang dianggap adalah Umur yang 13 tahun itu baru mulai puasa, mulai sholat Padahal umur 9 tahun tadi dia sudah haid Maka dia wajib untuk mengkodok beberapa uh, bulan tadi Dari umur 9, umur 10, 11 ini dikodok Walaupun masanya jauh, lama Dikarenakan apa? Li'an nahubatin fi dhimmatiha. Dikarenakan dia masih tetap memiliki tanggungan. Yang namanya kewajiban belum ditunaikan ini masih memiliki tang tanggungan. Dan ini tentunya ada perhatian dari kita untuk anak-anak kita yang mereka sudah menginjak usia-usia 9 tahun wajib diperhatikan. Selalu diingatkan Apabila mereka telah haid maka diingatkan dan dinasihati agar mereka e, mengerjakan dan mengamalkan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Difahamkan pada anak tersebut bahwasanya semua syariat Allah Subhanahu wa taala telah dibebankan kepada anak tersebut. Difahamkan, wahai anakku, engkau telah haid engkau telah haid maka semua syariat ini dibebankan atasmu. Jika engkau meninggalkan maka berdosa dirimu. Engkau telah menanggung dosanya. Difahamkan pada sang anak. Tentunya ini juga termasuk pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kemudian man yajibu alaihi Ramadan Idza dakhala syahru Ramadhan wajaba ala kulli muslimin wa muslimatin balighin sahihin muqimin siyam. Apabila bulan Ramadan telah tiba, maka wajib bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat yang sudah balik, yang sehat, yang mukim bukan safar, untuk diwajibkan puasa. Bor. Bor itu. Ada batasannya, batasan safar. Kalau antum di Jakarta bukan safar. Perjalanannya safar, jatuh sair. Ya di jalannya jatuh sair. Kemudian di sana, ketika antum di Jakarta, ya puasa. Karena antum niatnya apa kerja kan, berarti lama di sana. Eh, kecuali antum ingin e, menyelesaikan perkara atau masalah, ya mungkin tiga hari, dua hari itu safar, terhitung safar. Nanti antum mengkodok di hari yang lain. Nah, ketika antum niatnya dari rumah untuk kerja kan lama di sana. Ini bukan safar, tetap mukim. Nah, mudik di jalan ya. Eh. Kalau niatnya lebih dari empat hari langsung mukim. Hmm, tapi kalau nggak ada niat mungkin nggak tahu berapa hari, pas empat harinya itu kita mau safar. Wallahualam atas sebagian pendapat. Nah, mana ulangi? Jadi ketika bulan Ramadan tiba, diwajibkan seluruh kaum muslimin berpuasa yaitu yang memiliki keadaan balik sudah bulu kalau laki-laki sudah ihtilam ya, perempuan sudah haid kemudian sahih sehat bukan orang yang sakit sakit yang uh, di situ ada masyakoh ketika menjalankan puasa kemudian uh, kaum muslimin yang mereka mukim Eh, ini diwajibkan untuk berpuasa. Wa man kana minhum maridun aw musafiran fi athna'i syahr fa innahu yuftiru wa yaqdi adada ma aftarahu min ayyamin ukhra. Kemudian barang siapa yang dari kaum muslimin maupun muslimah yang dia sakit atau safar di pertengahan bulan tersebut, bulan Ramadan maksudnya, maka dia boleh ber, berbuka dan mengkolok dari jumlah yang dia berbuka pada hari-hari yang lain. Contohnya ketika seorang safar kemudian tidak berpuasa lima hari, maka diganti lima hari pada bulan-bulan yang lain. Atau sakit tidak puasa tiga hari empat hari, maka diganti. Hmm. Itu transfusi darah seperti bekam membatalkan membatalkan puasa. Jadi dihindari untuk Ramadan ini transfusi darah ataupun berbekam. Walaupun ada khilaf dengan tapi yang rojih itu membatalkan puasa. Wallahu Qala Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkum asyhara falyasum, wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan di antara kalian, yasumuhu, maka berpuasalah. Wa man kana apabila sakit atau ala safarin atau dalam keadaan safar, fa'iddatun min ayyamin ukhra maka diganti pada hari-hari yang yang lain. Kama anna man adrakahu syahr wa huwa kabirun haramun la yastati'u siyama aw maridun maradun muzminan la yurja irtifa'uhu anhu fi waqtin min al-awqati min atau min min rajulin aw imratin fa innahu yuftiru wa yat'am wa yut'imu min kulli yawmin miskinan sebagaimana apabila ada seseorang yang menjumpai bulan Ramadan dalam keadaan dia sudah tua rentang sudah tua renta. Dan dia tidak mampu untuk berpuasa. Atau sakit yang sakitnya itu musminan kronis. La yurja irtifa'un yang tidak ada harapan untuk diangkat penyakitnya itu atau tidak sembuh. Ada harapan tidak sembuh penyakitnya baik dari laki-laki maupun perempuan maka dia boleh untuk berbuka wa yud'imu an kulli miskinan dan memberi makan pada setiap hari yang dia berbuka untuk memberi makan kepada satu orang mis miskin. Berapa banyak-banyaknya? Yaitu nisfi so'in min qutil balad. Jadi setengah sok dari makanan pokok negeri tersebut. Jadi ketika ada seorang yang sudah tua sudah haram, sudah rentah ya. Yang dia tidak mampu untuk berpuasa atau sakit yang kronis tidak bisa diharapkan sembuhnya. Kalau orang yang sudah pikun itu bisa diharapkan sembuhnya enggak? biasanya? Enggak kan? Maka keadaan seperti ini dia tidak mengganti. Tidak mengganti, tidak mengkotok puasanya. Akan tetapi dengan apa? Memberi makan satu orang miskin. enam apa itu? waktu berbuka itu atau waktu sahur bisa apa e, ketika itu ataupun setelahnya bisa dia memberi makan orang baik di hari itu maupun yang berikutnya boleh bahkan semampunya ketika mampu bulan depan bulan berikutnya lapas tidak mengapa Mau diberikan kepada satu orang Antum kumpulkan 30 bisa Melihat dari kerabatnya tidak mampu Antum 30 hari Karena antum sudah tua renta ya <laughs> Antum belikan kepada Saudara antum Boleh Renta itu umurnya berapa? Pikun <laughs> Yang sudah mendekati kepikunan gitu. Sudah ah, Kalau pikun pikun yang sudah tidak memiliki niat itu tidak bisa sholat kan niatnya bagaimana disuruh makan aja berak kan perempuan ya untuk orang apa orang tua itu bilang sudah makan belum makan iya enggak punya niat kira-kira ini. <laughs> anak muda pun lupa banyak Wallah a'lam. Tukang lupa itu namanya. Al-muhim orang yang tua orang tua yang tidak mampu untuk berpuasa. Kalau orang tua mampu berpuasa ya berpuasa. Sakit kronis itu seperti sakit kanker. Kanker atau sakit yang lain, mahnya mah kronis katanya. Kalau puasa membahayakan dirinya, maka boleh difonis kanker itu kronis gitu ya. Hmm? Mah. Ya kronis dah. Kalau misalnya dia antara sembuh dan tidak. Ini kalau kalau mah puasa katanya sembuh. Ada yang bilang wah malah parah kok. Nah, itu gimana? <laughs> Belum deh. Ya difonis dokter ya, dokter yang memfonis. Jadi ketika dokter memfonis itu, itu <laughs> ketika dia menjalankan puasa itu berbahaya ini atas apa e, dari dokter ya keterangan dari dokter tidak puasa tadi ya, hmm. kalau mau dicoba nggak apa-apa Qala Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin dan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa fidyatun ta'amu miskin maka dia membayar fidyah memberi makan satu orang miskin Qala Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ma hiya lil kabir alladhi la yurja bur'uhu yaitu fidyah adalah untuk orang-orang yang sudah tua yang sudah tua yang tidak mampu untuk berpuasa wal maridul ladzi la yurja bur'u mardhihi atau bur'u Dhihi fi hukmil kabir wala qada'a alaihi li adam imkani dan orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya maka hukumnya adalah seperti hukum orang yang sudah tua renta tadi. Jadi tidak ada kodok atasnya karena apa? Karena tidak ada kesempatan lagi untuk berpuasa. Coba antum bayangkan ketika orang yang sudah tua kapan menggantinya? Orang sudah tidak mampu berpuasa dari orang tua. Wa mana la yutiqunahu yatajashshamunahu jadi makna dari yutiqunahu adalah tidak mampu ya. Seorang yang tidak mampu. Wa takhtasul mar'atu bi'adzari tubihu bi'adzarin tubihu laha al-iftar fi Ramadan ala an taqdima bisa babitil tilkal adzar min ayyamin ukhra. Dan terkhusus bagi seorang wanita yang memiliki udzur maka boleh baginya untuk berbuka pada siang bulan Ramadan dan wajib atasnya untuk mengkodok dari hari-hari yang dia berbuka disebabkan uzur yang ada pada dirinya Fahmi ya? Jadi seorang wanita Dia memiliki uzur-uzur yang sangat banyak Ini makanya wanita dikhususkan Dari laki-laki Wanita bisa haid Laki-laki bisa haid? Tidak bisa ya Kelainan kalau bisa haid Nah, ketika seorang wanita haid, nifas, maka diganti atau dikotok pada hari-hari yang lainnya. Wahadil ya dan udur-udur seorang wanita diantaranya adalah pertama al haidu wan nifas haid dan nifas yahrumu al mar'ati sawma asna'ahuma wa yajibu alaihi al min ayyamin ukhur Diharamkan atas seorang wanita untuk berpuasa di bulan Ramadan yaitu orang yang haid dan nifas. Seorang wanita diharamkan berpuasa ketika haid dan nifas. Wa alaihi min ayyamin ukhra dan wajib bagi seorang wanita untuk mengkodok pada hari-hari yang lainnya. Lima fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Berdasarkan hadis dari Aisyah di dalam sahihain yaitu Bukhari dan Muslim Aisyah beliau berkata kunna nu'maru bi qada'is shaum wala nu'maru bi qada'is shalah kami dahulu diperintahkan untuk mengkodok puasa dan tidak diperintahkan untuk mengkodok so sholat. Dan kenapa puasa itu dikodok dan sholat itu tidak dikodok? Jadi Aisyah radhiyallahu anha di sini menyebutkan anna hadza minal umuri tauqifiyah. Bahwasanya pada perkara ini adalah termasuk perkara tauqifiyah yang seseorang itu berhenti di atas dalil. Dalam rangka ta'abbudiyah, ya, ta'abbudiyah. Kita harus tunduk terhadap nas, terhadap dalil. Ketika seseorang menggali-gali hikmah dan tidak menemukannya, maka wajib kita tunduk terhadap nas tersebut, dalil tersebut. Allah memerintahkan jalankan tanpa harus mencari-cari apa sih hikmahnya. Kenapa sih dilarang? Kenapa sih harus wudhu membasuh ini membasuh itu? Tidak perlu. Ini namanya tauqifiyah. Berhenti di atas dalil. Kemudian yang kedua adalah alhamlu wal irdha alladzani yahsul bisiyam fihi ma dararun 'alal mar'ah au ala tifliha au alaihima ma'an. Yang kedua adalah orang yang hamil. Orang yang hamil kemudian orang yang menyusui. Yang keduanya apabila mengerjakan puasa itu terdapat mudarat. Bahaya ya, ada bahaya di situ. Baik itu bahaya menimpa ibunya atau anaknya atau kedua-duanya bersamaan. Maka ketika ada bahaya di situ maka boleh untuk berbuka, untuk tidak berpuasa. Tentunya diganti pada hari-hari yang lainnya. Fa innaha tufdiru fi hali hamliha wa irda'iha. Maka seorang wanita dalam keadaan ini yang dia hamil dan menyusui boleh untuk berbuka dalam dengan syarat apa? Ada bahaya baik yang menimpa dirinya, ibunya maupun anaknya atau dua-duanya. Ini boleh untuk ber, berbuka. Nah kalau tidak ada mudaratnya, kan saya hamil. Boleh Pak kira-kira? Khawatir anak saya nanti bagaimana bagaimana terus tidak berpuasa layak Layajus tidak boleh Karena belum dicoba Hanya sekedar khawatir kan Nanti kalau saya puasa begini-begini anakku Bagaimana nanti nggak sehat Bukan bahaya namanya Tapi apa khawatir saja Ya khawatir saja itu, Antum pernah mengalami? Gitu Puasa nggak ada rasanya itu berarti mudarat ya. Mudarat kan nangis terus. Untuk iya. nangis terus, kemudian ketika tidak uh, minum ASI, bisa tidak dikasih apa ketika berbuka sahur diberi suplemen apa ASI gitu. <laughs> Kalau enggak ya berarti mudarat ya, mudarat. Nah. Jadi ketika ada mudarat boleh untuk ber, berbuka. Karena sebagian umahat atau ibu ketika dia berpuasa tidak ada efeknya anak itu. Ketika tidak ada efeknya, maka berpuasa. Ketika ada mudaratnya ber, berpuasa. Thumma in kana ad-dararu alladhi aftarat min ajlihi yahsulu 'ala at-tifli faqat dunaha fa innaha taqdi ma aftaratuhu wa tut'imu kulla yawmin miskinan. Kemudian jika darurat atau bahaya tersebut itu menimpa kepada anaknya saja ada seorang wanita yang dia itu berbuka ketika yang Ramadan karena apa? karena ada bahaya pada anaknya nah ketika bahaya itu menimpa anaknya saja bukan pada umiknya bukan pada ibunya maka dia wajib mengkodok dari hari-hari yang dia berbuka sekaligus memberi makan satu orang mis miskin. difahami ya? Jadi ketika dhorurah atau dhorurah apa bahaya itu menimpa pada anaknya saja, anaknya saja. Dan dia berbuka, maka dia wajib membayar kodoknya sekaligus memberi satu orang miskin. Kalau 30 hari ya kodok 30 hari plus 30 miskin sebanyak eh, setengah sok setengah sok kalau satu sok ini ada yang mengatakan 2,1 2,4 ya satu sok kan seperti kita bayar zakat fitr ada 2,4 ada 2,5 nah setengahnya untuk memenuhi kebutuhannya kurang. Kalau punya sawah banyak berarti kan cukup berarti. Punya sawah berhektar-hektar tapi rumahnya jelek gitu. itu, itu mampu namanya punya sawah banyak punya. Ada yang bilang dadanya tuh luas. Dia apa memanen memang kalau dada Dicari sedapatnya. Insya Allah banyak miskin itu. Di gubuk banyak pak? Di gubuk banyak. banyak sawahnya <laughs> Wallahu a'lam. Wa in kana dhararu 'alaiha fa inha yakfi al qadha. Jika bahaya itu menimpa pada ibunya, maka cukup untuk membayar kodok saja. Ini dibedakan ya. Ketika dia berbuka puasa, dikarenakan ada bahaya yang menimpa pada ibunya eh, apa? Ibunya saja, maka dia cukup untuk membayar kodok. Nah, ketika bahaya itu menimpa pada anaknya saja, maka membayar kodok disertai memberi makan seorang miskin. وذلك لدخول الحامل والمرضع في عموم fi تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين Dikarenakan orang yang hamil dan orang yang menyusui itu masuk pada keumuman ayat ini, yaitu ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yaitu wajib bagi orang yang tidak mampu untuk membayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Qal Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah taala fi tafsirih berkata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah taala Wa mimma yaltahiqu bihadzal ma'na al-hamil wal murdi idza khafata ala anfusihima aw ala waladaiha atau waladaihima Dan di antara yang diikutkan dengan hukum ini, hukumnya orang yang tidak mampu adalah orang yang hamil dan orang yang menyusui. Apabila dia khawatir pada dirinya atau pada kedua anak atau pada anaknya. Ini masuk pada hukum orang yang tidak mampu. Ini berkata Ibnu Katsir rahimahullah taala. <clears throat> Kemudian yang berikutnya tanbihat, peringatan. Al mustah atau mustahaloh orang yang tertimpa istihadhah, istihadhah. Darah penyakit. Wahia allati ya'tiha damun la yasluhu an yakuna Yaitu orang yang tertimpa darah tapi darahnya bukan darah haid. telah kita pelajari pada bab-bab sebelumnya perbedaan antara darah haid dan darah istihadhah. Berbeda dari warna, aroma dan apa? keenjarannya. Ketika istihadhah adalah darahnya tidak berbau, berbeda haid. Baunya busuk. Warnanya juga demikian. Kalau istihadhah, anda warnanya adalah merahnya merah yang segar. Adapun haid kehitam-hitaman. Adapun keadaannya maka dia encer ya, encer dan haid itu agak tebal, agak apa namanya? tebal itu. Ini darah haid dan darah nifas. Adapun e, eh, istihadah telah kita jelaskan pula pada bab sebelumnya Bagaimana cara mengetahui istihadah? Ada yang ingat? Ada berapa cara untuk mengetahui darah itu istihadah? kalian? Tidak rutin. Terus yang lain? saja. Ada tiga cara untuk mengetahui darah istihadah. Jadi seseorang yang memiliki kebiasaan, seorang wanita yang sudah memiliki kebiasaan, contohnya dia memiliki tujuh hari tiap bulannya. Nah selebihnya itu adalah isti istihadah. Ternyata setelah tujuh hari darah keluar terus sampai 14 hari, 15 hari, 16 hari, 17 hari dan seterusnya itu darah penyakit, darah haid, apa darah is, istihadhah. Maka dalam keadaan itu dia wajib untuk mandi, mandi haid pada hari yang ketujuh. Dan setelahnya tetap diwajibkan untuk berpuasa, sholat dan yang lainnya dari amalan-amalan kewajiban. Ini yang pertama, itu uh, dilihat dari kebiasaan. Yang kedua dengan cara apa? membedakan. Seseorang yang bisa membedakan itu dibedakan dari darah haid. Tadi telah saya sebutkan perbedaan antara darah haid dan isti istihadah. Yang ketiga adalah dengan cara kalau seseorang tidak memiliki kebiasaan, kemudian tidak memiliki tidak memiliki ilmu untuk membedakan, maka dengan cara dia menetapkan 6 atau 7 hari itu mengkiaskan dengan wanita secara umum karena keumuman wanita haid itu 6 atau 7 7 hari. Setelahnya istihadhah, wajib mandi dan sholat, puasa dan seterusnya. Kalau untuk seorang wanita baru mulai haid kan belum tentu ya, karena mereka tidak memiliki kebiasaan. Berarti menggunakan apa ini? Tata caranya kemana? Yang keberapa? Mas? Seorang remaja baru haid Satu kali haid Kemudian darahnya terus-terus mengalir terus Kita gunakan cara yang keberapa? Ketiga Berarti 6 hari 7 hari gitu Dibedakan dulu Dibedakan dulu Jadi dengan cara dibedakan dari darah haid dan nifas. untuk yang ketiga ini yang terakhir, ketika seseorang tidak bisa membedakan darah haid, darah nifas, ya darah istihadah dan tidak memiliki kebiasaan, maka gunakan cara yang ketiga. Itu 6 atau 7 hari karena mengikuti kebiasaan keumuman wanita. Kemudian yang kedua, perhatikan. Yajibu 'alal haidhi wa 'alal hamil wal murdi idza aftarata qada'u ma aftarat aftarnahu fi ma baina ramadhan alladhi aftarna min huwa ramadhan al-qadim. Wajib bagi orang yang haid atau orang yang hamil dan yang menyusui apabila dia berbuka maka wajib untuk mengkodok dari hari-hari yang dia berbuka di antara Ramadan dan Ramadan berikutnya. Jadi setelah Ramadan selesai, dia mengkodok di tahun itu ya, di tahun itu maksudnya di setelah Ramadan dan Ramadan berikutnya. Diberi kesempatan itu. Wal mubadarah afdol dan secepatnya bersegera untuk membayar kodok itu af, afdol Fa'in lam yaf'alna wa dakhala 'alaihna ramadhan wa 'alaihinna siyamun min ramadhan Alatiya qablahu. Dan jika seorang wanita tersebut dia belum melakukan kodok dan Ramadan datang lagi, Ramadan berikutnya datang lagi, maka wajib baginya untuk berpuasa Ramadan yang telah lalu. Dia melakukan puasa Ramadan yang lalu. Karena harus tartib Sebagaimana kita sholat, kita sholat boleh duhur sama asar didahulukan asarnya? Tidak boleh. Seandainya kita musafir, belum sempat puah apa sholat asar, eh, belum sempat sholat duhur dan asar, sudah sampai di rumah. Kemudian ada jamaah sholat asar. Kita niat sholat apa ini? zuhur dulu, harus tar tartib Demikian pula puasa. Ya, kita harus menjalankan puasa Ramadan yang dulu. Ramadan yang yang dulu. Ketika Ramadan telah tiba, belum sempat membayar kodok Walaisa lahunna 'udhrun fi ta'khirihi wajaba 'alaihinna ma'al itu amu miskinin an kulli yaumin. Dan bagi seorang wanita yang tidak memiliki uzur tidak memiliki uzur dalam mengakhirkan kodoknya ternyata sudah tiba Ramadan berikutnya tapi tidak ada uzur sebenarnya bisa dilakukan pada awal-awal mungkin Syawal, Dzulqa'dah dan seterusnya. Nah, dia tidak punya udur sampai Ramadan tiba. Ramadan tiba. Maka wajib atasnya untuk membayar kodok dan memberi makan satu orang miskin dari setiap harinya. Dipahami ya? Seorang wanita dia tidak memiliki uzur, bermudah-mudah saja. Ah nanti, nanti. Ternyata tidak disadari Ramadan telah tiba. Maka wajib dia untuk melakukan kodok dan memberi makan satu orang miskin. Dan yang lebih utama adalah bertaubat dari kesalahan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini termasuk kabair, dosa besar. Ya, termasuk dosa besar harus bertaubat. Wa in kana li'udhrin falaysa 'alaihinna illa qadha. Dan jika dia memiliki uzur, maka tidak ada kewajiban padanya kecuali qadha. Kalau seorang wanita yang apa haid atau nifas atau istiha atau apa menyusui dia tidak berpuasa kemudian karena dia punya uzur punya uzur dia mengkodonya sampai tiba Ramadan berikutnya tapi punya uzur bisa jadi pada waktu-waktu itu dia sakit atau apa anaknya masih menyusui ah, masih menyusu dan ada bahaya di situ ketika apa menjalankan puasa. Ini uzur ya namanya ya. Uzur. Maka ketika ada uzur tidak ada kewajiban baginya kecuali apa? kodok Maknanya dia harus membayar kodok saja tanpa harus membayar apa? memberi makan satu orang mis, miskin. Demikian pula orang yang sakit dia berbuka karena apa? Karena sakit atau karena safar. Ini sama hukumnya. Safar sakit, kemudian dia berbuka, kemudian dia tidak membayar qadha karena bermudah-mudah sampai tiba Ramadan berikutnya. Ini sama dengan hukum yang telah kita jelaskan pada keadaan orang yang haid tadi atau orang yang menyusui. Difahami ya? Belum dilanjutkan, difahami? Paham ya? Yang berikutnya La yajuzu lil mar'ati an tasuma tatawwu'an idza kana zawjuha hadiran illa bi'idnih. Tidak boleh bagi seorang wanita untuk berpuasa sunnah apabila suaminya hadir ada di sisinya. Suaminya ada di rumahnya kecuali dengan izin suami. Kalau suami tidak mengizinkan, ya jangan berpuasa. Harus izin dulu. Lima rawa al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yaitu yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim dan yang selain dari keduanya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda La yahillu limra'atin tasuma wa zawjuha syahidun illa biidnih Tidak halal bagi seorang istri tidak halal tidak sah bagi seorang wanita yang dia berpuasa sementara suaminya ada di sisinya maksudnya di rumah illa biidni kecuali dengan izinnya Wa fi ba'd riwayat Ainda Ahmad wa Abi Dawud illa Ramadan. Dan pada sebagian riwayat yang lain yaitu dari Ahmad dan Abu Dawud ada tambahan illa Ramadan kecuali puasa Ramadan. Maka tidak perlu untuk minta izin. Karena ini kewajiban yang Allah wajibkan. Puasa qadha itu puasa wajib. Kalau untuk puasa Ramadan ya, itu kalau qadha masuk puasa apa? Puasa wajib. Seandainya waktunya sudah mepet ya, sudah mepet, kemudian izin tidak diizinkan puasa. Karena mendahulukan haknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau waktunya masih longgar, izin lebih bagus. Amma idza samaha laha zawjuha bisyam tatawuan aw lam yakun hadiran 'indaha aw lam yakun laha zawjun fa innaha yustahabbu laha an tasuma tatawuan. Adapun apabila suaminya mengizinkan, suaminya mengizinkan untuk berpuasa sunnah, atau suaminya tidak ada di rumah, atau seorang wanita tersebut tidak memiliki suami, maka disunnahkan bagi wanita tersebut untuk berpuasa sun sunnah khususan al-ayyam allati yustahabu siyamuha milik Itsnain wajah milik Khamis. Terkhusus hari-hari yang di situ disunnahkan untuk berpuasa sunnah seperti Senin Kamis. Kemudian wasalah satu wasalah satu ayamin mikulis syahrin. Tiga hari di e, setiap bulannya dikenal dengan ayamul bid 13, 14, 15 atau 12, 13, 14. Ayamul bid bisa dikerjakan di pertengahan bulan, di awal maupun di akhir. Yang jelas tiga hari di setiap bulannya. Ini sunnah. Tatabu urut boleh, bisa juga boleh. Kemudian wasit tatu ayamin min syawal enam hari di bulan syawal Ini juga sunnah Ini seyogianya bagi seorang wanita untuk berlomba-lomba mengerjakannya. Kemudian 10 hari di uh, bulan Zulhijjah. Kemudian Yaum Arafah, Yaum Asyura dan puasa Daud. Kemudian yang berikutnya yang terakhir Idza tahurat al-haidu fi afna'in nahar min Ramadan fa innaha tumsiku baqiyata yaumiha wa taqdihi ma'al ayyam allati aftaratha bil haidhi. Apabila seorang wanita yang haid suci di pertengahan hari di bulan Ramadan, maka kewajiban bagi seorang wanita tersebut untuk menahan dari hari tersebut setelah dia suci maka dia mandi kemudian men menahan dari makan dan minum. Ini atas satu pendapat. Jadi pendapatnya dari kalangan para ulama berbeda-beda. Ada yang langsung menahan karena apa? E, karena ihtiramanil waqt memuliakan waktu itu, itu bulan Ramadan. Dan pendapat yang lain tidak harus menahan karena dia hari itu adalah udur dimaafkan. Ya. Wa imsakuha al-yawm alladhi tahrat fihi yajibu ala ihtimalil waqt. Dan Syekh Fauzan di sini menyebutkan kenapa seorang wanita harus menahan dari sisa hari yang ada itu ketika dia suci dari haidnya dikarenakan wajib baginya untuk ihtiraman lil waqt memuliakan waktu hari itu yaitu hari pu puasa. Ini alasannya. Dan boleh bagi kita untuk e, apa? memilih pendapat ini sesuai dari kemampuan kita untuk menelaah pendapat-pendapat yang ada. Boleh kita menahan ataupun e, tidak menahan. Wallahu a'lam bisawab. Dan dengan ini berakhir pada bab puasa Allah Dan pada pertemuan berikutnya kita masuk pada pembahasan yang lainnya. Wallahu taala bisawab. Subhanakallahumma bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.